Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu di bait yang ke-162 dan ke-163 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan finnakirati u'milat kalaisala la dalam hal ini adalah la nafiyah itu dapat beramal seperti amalannya laisa terhadap isim yang nakiroh. Artinya la itu ketika bertemu dengan isim nakiroh itu dapat beramal seperti amalannya laisa. Waqad tali la tawain dzal amala. Dan terkadang In dan juga Lata itu juga dapat beramal seperti amalannya Laisa. وَمَا لِلَاتَ فِي amal Dan Lata itu tidak dapat beramal ya kepada isim yang selain bermakna hin. Ya, nanti akan ada penjelasannya seperti sa'atin atau zamanin. Berarti hanya dapat beramal seperti terhadap isim yang memiliki makna seperti itu. Kemudian wahadfu dzirraf'i fasya wal aksu qal. Kemudian pada lata ini itu yang banyak ya yang banyak itu dihapusnya isim yang rofa. Dalam hal ini apa? Berarti isim lata. Ya, berarti isim lata itu sering dihapus. Berarti dalam hal ini khobar lata dipertahankan, isim lata dihapus. Nah ini fasya, ya, ini yang banyak ditemui. Wal aksu kol. Dan yang sebaliknya, artinya yang dipertahankan itu isim lata, kemudian yang dihapus adalah khobar lata, itu kolla, yaitu sedikit. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk kedua bait ini yaitu baqiyatul ahrufil amilati amala laisa yaitu huruf-huruf yang tersisa yang beramal seperti amalannya laisa Kemudian beliau hafizahullahu taala menjelaskan mengenai kedua bait ini taqaddama annal hurufal amilata amala laisa arba'atun. Telah berlalu penjelasan bahwa huruf-huruf yang beramal seperti amalannya Laisa itu ada empat. Wa madal kalamu alal awwali wa huwa ma. Dan telah berlalu penjelasan mengenai huruf yang pertama yang beramal seperti amalannya Laisa, yaitu ma. Wa thalathatal baqiyata. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau di sini di kedua bait ini itu menjelaskan mengenai tiga huruf yang tersisa. Fathani, maka huruf yang kedua yang beramal seperti amalannya Laisa, la, yaitu la. Wahiyan nafiyatu lil wahidi. La ini itu menafikan untuk sesuatu yang tunggal, satu. Ya, berarti la ini khusus untuk menafikan sesuatu yang tunggal. Wahiyya nafyi ma'nal khobari fi zamanil haliyyi. Dan la ini itu menafikan makna khobar dari isimnya untuk zaman sekarang. Ya, untuk keadaan saat ini. Berarti la ini ya kalau disebutkan secara mutlak itu menafikan makna khobar dari isim untuk zaman sekarang. Illa in wujida qorinatun tadullu ala zamanin ghairil hali. Kecuali jika terdapat korinah, ya petunjuk, yang menunjukkan bahwa la tersebut itu menunjukkan akan zaman yang bukan sekarang. Ya bisa jadi ada petunjuk yang menunjukkan itu zaman yang lampau atau zaman yang akan datang misalnya. Wa i'maluha 'amala laisa madhhabul hijaziyina. Dan mengamalkan la seperti amalannya laisa itu merupakan madhab dari al-Hijaziyun. Berarti caranya orang-orang Hijaz. Seperti ma. Orang Hijaz itu mengamalkan ma seperti amalannya Laisa. Nah, di sini ternyata la juga mereka amalkan seperti amalannya Laisa. Wabanu tamimin yuhmilunaha kama yuhmilunama. Dan orang-orang dari Banu Tamim itu meninggalkan amalan dari la ini. Artinya di sisi mereka la itu tidak beramal seperti amalannya Laisa, ditinggalkan amalannya. Kama yuhmilu nama sebagaimana mereka meninggalkan amalannya ma. Di sisi mereka ma itu tidak beramal seperti amalannya Laisa. Wa i'maluha makhsusun bin nakirati dan beramalnya la seperti amalannya laisa itu khusus terhadap isim nakirah. Nahwu contohnya la nakhlatun muthmiratan. La nakhlatun muthmirotan. Saat ini, ya karena ini menunjukkan waktu sekarang, saat ini tidak ada pohon kurma yang berbuah. Maka di sini perhatikan, isim lanya nakhlatun itu adalah isim nakiroh. Kemudian wayushtaratu laha ziyadatan ala dhalika ma yushtaratu fi amalima. Ya wa yushtaratu laha ziyadatan ala dhalika ma nama di sini itu menjadi uh, naibul fa'il bagi yushtaratu yang awal. Berarti wa yushtarotu laha ziyadatan ala dzalika ma yushtarotu fi amalima. Dan sebagai tambahan dari syarat yang tadi, maksudnya syarat bahwa uh, isimnya itu harus isim nakiroh, atau mudahnya, selain syarat-syarat tadi, ya selain syarat isim nakiroh, disyaratkan bagi la untuk beramal itu apa-apa yang disyaratkan bagi ma untuk beramal. Ya, artinya amalan syarat-syarat la untuk dapat beramal itu sama seperti syarat ma untuk beramal ziyadatan ala dzalika. Ya, namun ditambahkan syarat yang tadi yaitu bahwa isimnya harus isim nakiroh. Maka apa misalnya fala yataqaddamu khabaruha alasmiha. Maka khobar dari la itu tidak boleh didahulukan dari isim la jika dia ingin dapat beramal seperti amalannya laisa. Wala yantaqidu nafyuha biilla. Dan juga la tersebut itu tidak diboleh ya tidak boleh dibatalkan atau dilawan penafiannya dengan illa jadi tidak boleh didahulukan khobarnya dari isimnya dan juga tidak boleh dibatalkan penafiannya dengan illa. Ini sebagaimana pada ma. Kemudian kita lanjutkan. Athalithu, huruf yang ketiga yang beramal seperti amalannya laisa, yaitu in. Ya, huruf yang ketiga adalah in wa huwa linafyi ma'nal khabari fi zamanil haliyyi indal itlaqi. Dan in ini itu menaf dia adalah huruf yang menafikan makna khobar untuk zaman sekarang juga, untuk saat ini juga. Indal itlaqi secara mutlak. Artinya ketika disebutkan secara mutlak selama tidak ada petunjuk yang menunjukkan waktu lain, maka itu menunjukkan makna sekarang. Malam takum korinatun ala ghairihi. Ya, selama tidak ada korinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa itu terjadi pada waktu selain waktu sekarang. Wa i'maluhu wa ihmaluhu siyani. Nah ini perbedaannya wa i'maluhu wa ihmaluhu siyani untuk in ini, baik mengamalkan in seperti amalannya Laisa, atau meninggalkan amalannya Laisa, itu siyani, itu setara. Artinya orang Arab tidak menganggap bahwa salah satunya itu adalah pendapat yang lebih rojih, tidak. Ya, tidak menganggap bahwa salah satunya lebih rojih. Tetapi siyani, baik mengamalkan atau meninggalkan amalannya, itu sama. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Lakin idza uhmila jaza dukhuluhu 'alal jumalil ismiyati. Ya. Lakin idza uhmila jaza dukhuluhu 'alal jumalil ismiyati. Akan tetapi jika ditinggalkan ya jika ditinggalkan amalannya in seperti amalannya Laisa itu in di sini boleh masuk ke jumlah ismiyah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ke-20 Inil kafiruna illa fi ghurur Inil kafiruna illa fi ghurur Ya, tidaklah orang-orang kafir itu melainkan hanya dalam keadaan tertipu. Maka di sini kita melihat bahwa in di sini masuk ke jumlah ismiyah yaitu al-kafiruna fi ghururin. Tetapi di sini in masuk kemudian dibatalkan penafiannya dengan illa. Maka di sini ditinggalkan amalannya, tidak bisa in itu beramal seperti amalannya laisa wa alal jumlatil fi'liyati dan juga boleh masuk ke jumlah fi'liyah in ini kalau ditinggalkan amalannya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat kelima Iyaquluna illa kadhiba Iyaquluna illa kadhiba Ya in di sini bermakna penafian mereka tidak mengatakan sesuatu melainkan kedustaan. Ya, di sini juga dibatalkan penafiannya dengan illa. Kita kembali ke atas. Eh, walakinnalladzina yu'milunahu yashtarituna lahu syuruta amalima kama taqaddama. Ya, ini juga penting walakinnalladzina ladzina ya- yu'milunahu lahu syuruta amalima kama taqaddama. Akan tetapi orang-orang Arab yang mengamalkannya, artinya mengamalkan in seperti amalannya Laisa, itu juga memberikan syarat, mempersyaratkan bagi in, itu syarat-syarat yang sama supaya ma itu beramal. Kama takodama, sebagaimana yang telah berlalu. Nah, sebelumnya, misalnya la. Nah, la itu juga diberikan syarat bahwa la itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan kepada ma. Di sini juga, untuk in dapat beramal, itu juga diberikan syarat seperti syaratnya ma. Nahwu contohnya, insa yuka fil khairi do'ian. Insa yuka fil khairi do'ian. Tidaklah usahamu dalam kebaikan itu akan sia-sia. Maka perhatikan di sini, in itu masuk ke sa'yu. Ya, sa'yu di sini adalah isim in. Ya, dia marfu. Kemudian khobar innya yang mana? Do'ian. Ya, dia mansub. Di sini dia memenuhi syarat-syarat supaya ma itu dapat beramal di mana khobar tidak didahulukan dari isimnya dan juga in di sini tidak dibatalkan penafiannya dengan illa. Tetapi tadi dikatakan i'maluhu wa ihmaluhu siyani. Baik mengamalkannya atau meninggalkan amalannya itu setara hukumnya. Maka au do'i'un. Boleh dibaca insa yukafil khairi do'i'un. Artinya sama, Ya apa bimakna masa yukafil khairi doian. Tidaklah usahamu dalam kebaikan itu akan sia-sia. Wa min i'maliha qawlu syairi. Dan di antara contoh yang in itu beramal seperti amalannya Laisa, itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Inil mar'u maitan qidai hayatihi walakin bi an yubgha alaihi fayukhdhala. Inil mar'u maitan qidai hayatihi walakin bi an yubgha alaihi fayukhdhala. Tidaklah seseorang itu mati atau menjadi mait, mayit ketika berakhirnya kehidupannya Ya, artinya tidaklah kematian seseorang itu ketika berakhirnya hidupnya. Akan tetapi ya, kematian bagi seseorang itu adalah ketika dia dizolimi, ya, dia dizolimi, kemudian tidak ada seseorang pun yang menolongnya, ya dibiarkan. Artinya di sini kematian seseorang itu bukan karena berakhirnya hidupnya, tetapi lebih karena ketika dia dizolimi itu tidak ada seseorang yang menolongnya. Maka di sini perhatikan uh, syahidnya itu adalah inil mar'u maitan. Ya inil mar'u maitan. Maka in masuk ke al-mar'u, al-mar'u adalah isim in yang marfu. Kemudian maitan adalah khobar in yang mansub. Kemudian beliau melanjutkan wala amalalaha fi qawlihi ta'ala dan tidak in itu tidak beramal seperti amalannya Laisa sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ke-20 Inil kafiruna illa fi ghurur Ya tidaklah orang-orang yang kafir tersebut melainkan hanya dalam keadaan tertipu Ya, mengapa dia tidak dapat beramal seperti amalannya Laisa? Ya, kita lihat. Li takhallu fi syartin min syurutiha. Ya, karena hilangnya atau tertinggalnya satu syarat dari syarat-syarat supaya in itu dapat beramal. Ya, apa itu? Haitsun taqadha nafyuha. Yaitu ketika atau di mana penafiannya itu dibatalkan. Dengan apa? Bi illa. Ya, batal dengan illa. Fal kafiruna mubtadaun. Maka lafat al kafiruna itu adalah mubtada. Wal majruru ba'dahu kobarun. Dan majrur yang datang setelah illa yaitu fi itu adalah kobarnya. Ar-rabi'u huruf yang keempat yang beramal seperti amalannya laisa, lata. Ya, yaitu lata. Wahia kalimatun wahidatun. Dan lata ini itu satu kata. Ya, ini pendapat yang beliau pegang. Bahwa lata itu satu kata, bukan la kemudian ada tambahan tak. Tetapi lata adalah satu kata kita perhatikan atau kita lihat catatan kaki khilafan lirra'yil qaili innal aslala ya ini berbeda dengan pendapat ulama nahwu ya atau ahli bahasa yang mengatakan bahwa asalnya itu la ya khilafan lirra'yil qaili innal asla la ya berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa asalnya itu adalah la di sini inna itu hamzahnya. Di bawah karena setelah kata qail. Kemudian dari la tersebut, thumma zidat alaihat ta'u. Ya, kemudian la tersebut, itu ditambahkan tak setelahnya. Mengapa? Li ta'nithil lafzi. Untuk membuat lafadznya itu menjadi mu'annaf. Berarti ada ulama nahu yang berpendapat demikian bahwa lata itu asalnya la, kemudian taknya adalah tak taknif. Mengapa? Li'annal awa ila natoku biha kama natoku bila. Karena orang-orang Arab terdahulu, itu mereka menuturkan dengan lata, sebagaimana mereka menuturkan dengan la. Artinya la dan lata itu digunakan secara identik, secara konteks yang sama. Orang-orang Arab terdahulu. Ya. Fahuwa harfun mustaqillun bidatihi. Akan tetapi nanti kita dapat melihat bahwa lata itu adalah huruf yang secara zatnya itu adalah huruf tersendiri. Mengapa kita dapat mengatakan demikian? Karena isti'amaluhu ghairu isti'amalila karena penggunaan dari lata itu berbeda dengan penggunaannya la. Nanti kita melihat ada syarat yang berbeda antara penggunaan la dan lata. Kita kembali ke atas. Nah, lata ini wahia harfun mabniyun alal fathi. Nah, lata ini adalah huruf yang mabni dengan fathah wa ma'naha nafyu ma'nal khabari fi zamanil haliyyi indal itlaqi. Dan makna dari lata ini adalah penafian khobar, ya, penafian makna khobar dari isim, untuk zaman atau keadaan sekarang, ya, itu secara mutlak. Kalau disebutkan secara mutlak artinya tanpa adanya Eh, korinah yang menunjukkan akan zaman yang lain. Maka itu menunjukkan makna yang sekarang, ya, waktu sekarang. Wa malu amala laisa bi syartaini. Dan lata ini dapat beramal seperti amalannya laisa, namun dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna nasmuha wa khobaruha ismai zamanin ya an yakuna nasmuha wa khabaruha ismai zamanin ka hainin bahwa isimnya dan juga khobarnya itu harus berupa dua isim zaman makanya tadi dikatakan dalam baitnya wama lila tafi siwa hinin amal tidaklah lata itu dapat beramal melainkan pada makna yang bermakna hin Artinya menunjukkan zaman. Maka an yakunas muha wa khobaruha ismai zamanin. Isim lata dan khobar lata itu harus berupa isim zaman. Kahinin, ya, e, menunjukkan makna hinin, ya, ketika, saatin, sewaktu, wasaatin, dan sewaktu, wawaketin, dan waktu atau ketika. Wal awalu akfaruha. Akan tetapi makna hinin, itu adalah yang pertama, yaitu makna hainin itu adalah yang paling banyak. Asani syarat yang kedua, an yuhdhafa ahaduhuma. Nah, ini syarat yang sangat berbeda dengan yang lain. An yuhdhafa ahaduhuma. Bahwa lata ini untuk dapat beramal seperti amalannya Laisa, itu harus dihapus salah satunya. Entah isim latanya, bisa juga dihapus isim latanya, atau khobar latanya. Wal ghalibu hadful Akan tetapi yang paling banyak ditemui, itu yang dihapus adalah isim lata. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wala yuqalu innahu dhamirun mustatirun. Walaupun itu dihapus, ya tadi dihapus, itu tidak dapat dikatakan bahwa itu domir mustatir. Ya. Misalnya apa? Misalnya seperti laisa. Ya, laisa. Misalnya eh, tadinya kalimatnya laisa amrun mujtahidan misalnya laisa amrun mujtahidan maka misalnya saya katakan hanya laisa mujtahidan, ya laisa mujtahidan, itu bisa dikatakan ada domir mustatir. Ya, ada domir mustatir, takdirnya huwa, yang kembalinya kepada amr. Ya, jadi isim laisa dihapus, isim laisa dihapus, tetapi dikatakan ada domir mustatir. Nah, di sini tidak bisa, wala yuqalu innahu domirun mustatirun tidak dapat dikatakan yang dihapus tadi, misalnya isimnya dihapus, itu dikatakan domir mustatir tidak. Mengapa? la hurufa la yudmaru fiha. Karena yang namanya huruf itu tidak dapat diberikan domir. Tidak dapat diberikan kata ganti. Di dalamnya berbeda dengan fi'il. Kita kembali ke atas. Contohnya apa? Wa mithaluha contoh dari dihapusnya salah satu unsur yaitu isim lata atau khobar lata nadimat talibul mutaakhiru walata waqta nadamatin ya nadimat talibu mutaakhiru walata waqta nadamatin pelajar yang terlambat tersebut itu menyesal dan waktu itu, itu bukanlah waktu penyesalan. Atau apa takdirnya? Ai tal waqtu waqta nadamatin. Berarti takdirnya, nadimat talibul mutaakhiru tal waqtu waqta nadamatin. Dan bukanlah waktu tersebut, itu adalah waktu untuk menyesal. Maka perhatikan di sini al waktu itu isim lata, kemudian waqta itu adalah khobar lata. Dua-duanya isim zaman. Nah, di sini yang dihapus apa? Yaitu isim lata. Berarti menjadi la lata waqta nadamatin. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat ketiga, "Wala tahina manas." Dan bukanlah waktu itu adalah waktu untuk lari, untuk melepaskan diri. Maka di sini setelah lada, kemudian hina manasin. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Nah, di sini dalam ayat tadi itu al-wawu wawul hali. Wawu yang di situ adalah wawu hal. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah tersebut itu adalah jumlah yang menempati kedudukan nasab sebagai hal. Ya, hal dari apa? Min fa'ili fanadau. Ya, dari fa'ilnya fanadau. Karena kita tahu pada sebelumnya kam ahlakna min qablihim min qornin fanadau walatahina manaus. Ya, maka lalu mereka meminta tolong ya padahal waktu itu bukanlah waktu untuk berlepas diri. Maka e, wala tahina manas itu adalah hal bagi uh, failnya fanadau. Berarti wawul jamaah. Wal manasu dan yang dimaksud dengan al manas Artinya itu almanas di sini adalah alfiroru wal fautu yaitu ya, melarikan diri dan juga pergi menghilang. Yuqalu dikatakan nasa'an kirnihi uh, eh, ya melarikan diri dari tandingannya ai farra yaitu melarikan diri dan juga pergi. Ya, kita kembali ke atas. Ai, maka takdir dari ayat ini itu adalah ai la talhinu khina manausin. Ya, la talhinu khina manausin. Ya, dan padahal waktu tersebut itu bukanlah waktu untuk lari melepaskan diri. Fa hina lata mansubun. Maka hina yang ada pada ayat tersebut adalah khobar lata yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Dan tanda nasab dari hina adalah fathah yang tampak. Ya, hina. Fathah yang terlihat. Wa minhu qawlu syairi. Dan di antara penggunaan lata ini, itu ada pada ucapan seorang penyair di mana Pak tersebut mengatakan, Nadimal bughatu wala tasa'ata mandamin wal baghyu marta'u mutba wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu Nadimal bughatu wala tasa'ata mandamin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu Dan orang yang bughat yang menyimpang itu ya menyimpang dari kebenaran itu menyesal. Ya, menyesal. Atau orang yang melampaui batas itu menyesal. Wala tasa'ata mandamin. Padahal itu bukanlah waktu untuk menyesal. Wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Dan ya melebihi batas ya itu bagi orang yang atau bagi tempat orang yang mencarinya itu adalah perkara yang sangat berat atau sesuatu yang ya berbahaya atau tidak menguntungkan. Tapi di sini apa syahidnya? Wala tasa'ata mandamin. Ya, dan itu bukanlah waktu untuk menyesal. Padahal asalnya itu adalah wala tasa'atu sa'ata mandamin. Ya, wala tasa'atu sa'ata mandamin. Bukanlah waktu itu adalah waktu untuk menyesal. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Al-baghyu, ya, lafat al-baghyu mubtada mubtadaun awalun. Itu mubtada yang pertama. Wa marta'u mubtaghihi dan lafat marta'u mubtaghihi mubtadaun tsanin. Ya, itu adalah mubtada yang kedua wa mudhafun ilaihi dan juga ada hak mubtaghi yaitu adalah mudhaf ilaihi dan hak juga mudhaf ilaihi wa wa wa wa khimu khabaruhu dan khimu itu adalah khabaruhu wal jumrat wal jumlatu khabarul awwali dan jumlah marta'u mubtaghihi khimu itu adalah khabar bagi mubtada yang pertama yaitu al-baghyu. Kemudian kita kembali ke atas. Qala Ibnu Malikin, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fin nakirati u'milat kalaisala ila akhirih." Ya la itu dapat beramal seperti laisa kepada isim nakiroh dan seterusnya. Ai maksudnya u'milat la fin nakirati i'malan mumathilan li i'mali laisa bahwa la, la itu dapat diamalkan, difungsikan terhadap isim-isim nakiroh sebagaimana amalan atau fungsi yang sama dengan amalan atau fungsi dari laisa. Waqadat tali, ya dan maksud dari waqadat tali, ay tatawalla la ta'wa'in hadhal amala jadi maksud tali di sini adalah lata dan in itu juga dapat melakukan amalan ini. Berarti amalannya laisa. Kemudian beliau melanjutkan wa laisa lilata amal wa laisa lilata amalun fi ghairis milhini. Ya wa laisa lilata amalun fi ghairis milhini. Dan bagi Lata itu tidak ada amalan seperti amalan Laisa untuk isim-isim yang selain bermakna hin, ya, selain yang bermakna waktu. Kasa'atin wa zamanin, sebagaimana sa'atun dan zamanun. Wa hadfu dhirraf'i, dan maksud dari hadfu dhirraf'i dalam bait tersebut, wa huwa lismu, yaitu maksudnya adalah isim yang dihapus adalah yang memiliki uh, rob rofa marfu. Ya, jadi yang dihapus adalah isim lata. Fasya, ya. Ai Jadi yang banyak, yang fasya, yang banyak ditemui itu adalah yang dihapus isim lata, bukan khobar lata. Wal aksu kolla. Dan apa maksud dari wal aksu kol di situ? Ai hadfu yang dihapus adalah yang memiliki i'rab nasab, mansub. Apa itu wa huwal khobaru? Yaitu khobar lata. Berarti yang kalau yang dihapus isim lata itu banyak, tetapi kalau yang dihapus khobar lata itu qalilun fi kalamil arabi. Itu sedikit ditemui di ucapan orang Arab. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.